Tema kita hari ini adalah kembali kembali ke surau. Balik ke surau. Balik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dengan Al-Quranul Karim dan agama yang benar yaitu agama Islam ini agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrikin membenci hal itu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah Tiada Tuhan yang pantas untuk menerima pengabdian kita Melainkan hanya Allah semata Dia Esa Tiada sekutu baginya Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibnu Abdullah Sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah yang konsekuensi kita sebagai umatnya kita harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus taat dengan perintahnya. Kita harus meninggalkan larangannya dan kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya. Semoga salawat Allah dan salamnya senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Para jamaah masih ingat dengan istri-istri Rasul SAW Anda mau kasih hadiah Mana yang nyebutin istri Rasul SAW Masya Allah Mana Khadijah Aisyah. Berapa istri Nabi? Sembilan. Yang hafal? Dua. Nah, hadiahnya dua Pak, itu nggak apa-apa. Barakallahu Baik. Antum udah nikah? Tanyai istri itu paling tidak udah nikah. Dan nggak apa-apa. Ya, عائشة خديجة عائشة أم حبيبة أم سلمة زينب زينب بنت خزيمة زينب بنت جحش سودة صفية حفصة terus lagi udah kirim ke belakang sana nggak apa-apa barakallahu fikum para jamaah kenapa saya kadang-kala mengingatkan dengan istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada orang Islam yang dia mencela istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa bayangin, antum nih kalau punya istri lalu diomongin jelek sama orang apa yang akan antum lakukan? Kita akan marah kalau itu istri kita. Tapi, kalau yang diomongin itu adalah ibu kita, kita akan siap pasang badan. Umi, kau menjelekkan ibundaku. Bagaimana kalau yang dijelekkan adalah ibunda orang-orang yang beriman? Istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah telah menurunkan firman-Nya mengatakan wa azwajuhu dan istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Maka kita pantas marah. Kita pun siap mati untuk ibunda kita. Dan semoga salawat bersambung untuk putra putri Rasul SAW dan untuk sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat yang paling dicintai Rasul SAW? Anak kasih hadiah. Masya ini yang paling dekat nih sih Abu Bakar sedih. Umar bin Khattab apa-apa lah Abu Bakar Siddiq nah antum jawab Ali bin Abi Thalib kasih yang kecil apa tapi itu udah cukup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Amr ibnul As pada satu peperangan kita lihat nih Amr bin As baru masuk Islam dia kepingin tahu siapakah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW agar dia juga mencintai itu orang kalau kita cinta kepada seseorang kita akan mencintai semua yang disukai sama orang antum tahu sama Abu Ayyub Al Ansari Abu Ayyub Al-Ansari? Siapa yang tahu sama keutamaannya Abu Ayyub Al-Ansari? Masya Allah. Abu Ayyub Al-Ansari ketika Rasul SAW hijrah Tema kita hari ini adalah kembali Kembali ke surau Balik ke surau Balik ke rumah Allah SWT Ketika Rasul SAW hijrah sampai ke kota Medina Belum nggak punya rumah jam gadang pindah ke sini Rasul SAW ketika hijrah nggak punya rumah maka orang yang hijrah siapapun yang meninggalkan kemungkaran meninggalkan dunia gelap dia meninggalkan negeri-negeri meninggalkan negeri-negeri kekufuran kalau anak angkat suara dia marah maka dia harus siap nggak punya rumah. Jadi kadangkala ada saudara kita yang usang, anak dulu kerjaannya haram so. Anak dulu banyak berbuat kemaksiatan. Ketika anak hijrah, kok hidup anak semakin sulit so. Nah, kau harus siap hidup susah. Nggak mudah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW hijrah nggak punya rumah mana rumahnya ditinggal Abu Bakar sama semua Umar bin Khattab Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas itu semua ditinggalin dunia ke Madinah nggak punya apa-apa Rasul SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub al Ansari singgah di rumahnya Abu Ayyub al Ansari riwayat itu antara sebulan sampai dua bulan beliau tinggal di sini Akhirnya Abu Ayyub al Ansari ini tiap hari kirim makanan buat Nabi Muhammad SAW. Sama sahabat-sahabatnya makan bareng. Setiap kali nampan piring itu udah selesai dimakan, dibawa ke tempat Abu Ayyub. Abu Ayyub tanya sama yang bawa, di mana Rasul SAW meletakkan tangannya? Dikasih tahu di sini. Maka Abu Ayub bersama istrinya Abu Ayub makan dari tempat Rasulullah SAW makan. Hadihi mahabbah. Ini yang disebut dengan cinta. Sampai tempat makannya SAW mereka ingin makan dari tempat sini. Suatu hari Abu Ayub Al Ansari sama istrinya bikin makanan di situ ada bawang putih. Setelah itu dikirim selesai waktu makan dibawa lagi tuh piringnya Tanya tanyalah Abu Ayyub sama yang bawa piring tuh di mana Rasulullah SAW meletakkan tangannya kata orang ini beliau tidak meletakkan tangan beliau nggak makan maka Abu Ayyub takut dia datang menjumpai Rasulullah SAW maka dia bertanya Ya Rasulullah, apakah haram makanan tadi itu? Yang ada bawang putihnya itu kata dia. Kata Rasulullah SAW, La, walakinni akrahu dhalik. Enggak. Tapi aku benci sama makanan itu. Apa kata Abu Ayyub? Fa ini akrahu matakrah. Wahai Rasulullah SAW, aku akan membenci apa yang kau benci. Maka enggak lagi Abu Ayyub makan di bawang untuk lihat Anas bin Malik atau sahabat Nabi yang lainnya. Dia itu awalnya nggak suka sama yang namanya korak atau duba. Itu uh, labu kuning. Dia awalnya nggak suka sampai suatu hari dia makan bersama Rasul SAW. Tuh sahabat awalnya nggak suka sama labu kuning sampai suatu hari dia makan bersama Rasul SAW. Nabi begitu senangnya sama tuh labu kuning. Maka nih sahabat kalau ada labu kuning dia ingat dengan Rasulullah SAW. Dia makan karena Rasulullah SAW makan. Kembali kepada kisah Amr bin As. Dia datang kepada Rasulullah SAW tanya, Man ahabun nasi ilaika ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Aisyah. Siapa? Aisyah. Qala wa minar rijal. Kalau dari golongan lelaki, siapa yang paling kau cinta? Qala abuha. Bapaknya Aisyah. Maka kita kalau cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala. Dan kita harus cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Apa nama masjid ini? Masjid Jami. Masjid Agung, nggak ada namanya. Masjid Agung dong. Masjid Agung Tengah Sawah. Masya Allah, kayaknya tengah pasar gue. Sawah, gak ada sawah di sini. Ya, jadi Masjid Agung tengah pasar. Para jemaah kita mau mengkaji pada hari ini pada tanggal 8 Syaban 1437 Hijri tentang sebuah tema kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui bahwa rumah Allah itu adalah masjid surau itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu kembali ke rumah Allah? Problematika yang dihadapi oleh bangsa ini tambah tahun tambah jadi. Kriminalitas bukan berkurang tapi hari-hari menyingkap berbagai macam kemungkaran yang dahulunya tertutup sekarang hampir tiap hari kita mendengar pemerkosaan-pemerkosaan anak-anak diperkosa 14 orang yang memperkosa kemudian dibunuh anak-anak di bawah umur diperkosa sama teman teman Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada satu masa kecuali masa yang berikutnya akan lebih buruk daripada masa sebelumnya. Maka apa yang harus kita lakukan menghadapi masa itu? Jamaah tidak ada jaminan masjid agung ini akan terus dipakai sholat nggak ada jaminan Allah tidak pernah menjaminkan masjid agung ini akan dipakai sholat terus oleh umat Islam kita pun tidak tahu apakah 50, 50 tahun ke depan masih ada orang-orang Islam di Indonesia wallahu a'lam karena perang antara kebenaran dan kebatilan semakin mengganas musuh-musuh Islam terus berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari Islam dengan berbagai cara. Antum tahu Islam itu pernah ada di Spanyol. Islam itu pernah ada di Spanyol. Pernah ada di Portugal. Masjid-masjid Islam berdiri menjulang tinggi ulama-ulama Islam yang berasal dari Spanyol dan Portugal jumlahnya sangat banyak. Antum kalau mau tahu jumlah ulama Islam yang dari Spanyol, dari Portugal, itu banyak kitab dikarang tentang mereka. Ada Al-Muqtabas awil Muqtabis fi ulama Andalus tentang ulama-ulama Andalus. Islam pernah ada di situ selama 800 tahun. Tapi hari ini apa yang kita ketahui tentang Spanyol? Real Madrid, Barcelona. Apa lapangan yang besar di situ? Santiago Bernabeu. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu yang kita ketahui. Tapi, anak mau kasih hadiah. Sebutkan tiga ulama Andalus. Ulama Spanyol. Tiga. Ulama itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan ya. Anak cuma minta tiga. Gimana? Mana yang mau jawab? Antum. Tiga. Satu nggak dapat hadiah. Ibnu Rushd. Nah, betul. Ibnu Sina dari mana? Al-Khwarizmi dari mana? Dari daerah Persia sana. Bukan. Kenapa malah anak kasih hadiah yang kecil? Nah. Al-Qurtubi Al-Qurtubi itu artinya dari Cordoba Siapa namanya Al-Qurtubi? Iya, nanti kalau kepingin tahu ulama-ulama dari sana itu gelarnya Al-Qurtubi, Al-Andalusi, dari Andalus, dari Cordoba, ada yang dari al jayani ada yang dari Valencia, ada yang dari Madrid. Ulama-ulama dari sana tuh. Siapa namanya? Oke okay, antum. Ibnu Rushd Al-Qurtubi terus Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi terus Ibnu Hazm Masya Allah Ibnu Hazm Al-Andalusi jamaah itulah kita ini tidak tahu dengan sejarah banyak di antara kita yang tidak perhatian dengan sejarah Indonesia sendiri apa peran Islam di Indonesia kenapa yang dikenal Gajah Mada apa yang dilakukan oleh Gajah Mada untuk Republik Indonesia? Tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Gajah Mada untuk Indonesia? Tidak ada. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam untuk kemerdekaan Indonesia? Catat. Buktikan sejarah Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Kau sebutkan kemerdekaan Indonesia ini di pundak umat-umat Islam. Belanda datang ke sini bawa tiga 3 350 tahun Belanda membawa gospel ke tempat ini bawa Injil mereka datang dengan misionaris-misionaris mereka G yang kedua mereka cari glory mereka cari kejayaan mereka G yang ketiga cari gold emas kenapa mereka sampai ke Bukit Tinggi ada apa Belanda sampai ke Bukit Tinggi cari apa dia apa yang dia bawa ke sini maka para jemaah kita harus belajar sejarah kita sebelum orang-orang memanipulasi sejarah. Antum kalau tahu kebanyakan sejarah kita itu yang nulis siapa? Belanda. Kalau yang menulis non muslim, yang menulis itu penjajah, yang mereka tidak suka dengan pejuang-pejuang yang ada di sini maka tentunya sejarah itu akan dimanipulasi dengan mereka sesuai keinginan mereka. Maka kita harus bersejarah, belajar sejarah. Sejarah Andalus 800 tahun Islam di sini. Apa yang tersisa? Nggak ada. Anda pernah berangkat ke Andalusia? Anda tanya sama guide yang memimpin. Masih adakah masjid yang dibangun oleh umat Islam ketika umat Islam ada di sini? Nggak ada. Wala satu masjid. Nih kalau kita bicara tentang uh, toleransi umat Islam itu umat paling toleransi. Tapi mereka orang-orang yang senantiasa mengatakan ham. Mereka mengatakan umat yang toleransi bohong. Buktinya apa? Mana masjid-masjid umat Islam di Andalusia? Terus buktinya umat Islam toleransi berangkat kau ke Palestina. Gereja-gereja. Jangan Ana ah, mohon maaf ya, Ana kalau dengar lonceng ini ingat gereja. Betul. Karena ketika kita ke Andalusia, suara ini kita dengar dari gereja. Dari masjid yang didengar itu suara ana. Ceritanya, wallahu alam, ini cerita seorang ustaz Kenapa di masjid-masjid agung di Indonesia itu ada jam berlonceng? Kenapa? Ternyata hadiah dari Belanda. Belanda yang kasih hadiah ke masjid-masjid itu. Kadang-kadang kita nggak sadar. Suara ini suara gereja. Belanda kasih hadiah ke masjid umat Islam. Umat Islam senang, alhamdulillah masjidnya ada jamnya tapi penjajah jamaah antum pikir penjajah mungkin kebaikan buat kita makanya minta maaf karena kalau dengar suara ini terus terang ketika kita ke Andalusia kita dengar itu hanya muncul dari gereja dari masjid nggak ada nggak ada masjid umat Islam yang tersisa di Andalusia gak ada tapi gereja-gereja yang dibangun sebelum Umar bin Khattab megang kunci Masjidil Aqsa Sampai hari ini ada gereja itu. Berdiri tegak. Bahkan waktu kau tahu gereja-gereja yang ada di Palestina itu pakai kubah-kubah. Karena kubah ini adalah peradaban. Kubah ini adalah arsitek. Kubah itu adanya di mana? Di Persia dulu Makanya itu kalau melihat gereja-gereja Katolik yang ada di Rusia itu lincip-lincip nggak pakai Kuba. Bangunan kubah itu banyaknya ada di Persia pada waktu itu. kalau umat Islam masuk ke Persia, nggak ada masalah. Itu masalah bangunan nggak ada masalah, dari masalah. Kembali yang ingin anda katakan, lihat sampai hari ini masih ada umat Kristiani dengan garis keturunan sampai ke sebelumnya Umar bin Khattab masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kita kalau menuju ke Andalusia nggak ada umat Islam yang keturunannya Ibnu Hazm al Andalus. Yang keturunannya Ibnu Rushd al Qurtubi, Ibnu Hayyan ada. Karena mereka hanya punya dua atau tiga pilihan. Pilihan pertama kau pindah agama dari Nasoro ke dari Islam ke Nasoro kau boleh tinggal di Andalusia. Pilihan kedua kau dibunuh kalau tidak mau, pilihan ketiga tinggalkan Andalusia. Ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam meninggalkan Andalusia. Mereka ke Maroko, mereka ke Tunisia, mereka ke Aljazair menyeberang. Hilang Islam dari bumi Andalusia, hilang. Yang ada ini baru. Banyak umat Islam yang ada di Spanyol itu mereka adalah imigran-imigran dari Maroko yang ke sana. Kalau yang asli yang tidak ada. Anda pernah tanya ke Imam Islamic Center di sana, Anda tanya, ada nggak orang Andalusia, orang Spanyol asli yang masuk Islam? Kata dia hampir tidak ada. Selama Anda di sini pernah ada lelaki perempuan masuk Islam setelah itu hilang. Nggak pernah lagi ada. Kemana mereka? Wallahu Ma'asyur ikhwah rahimakumullah Sebelum yang terjadi di Andalusia itu Sampai ke Bukit Timur, Sampai ke Indonesia Makanya Anda dengar tadi Bahwa Sumbar, gubernur Sumbar itu Sedang mempromosikan kembali ke Surau, balik ke Surau Betul? Ya ini kunci kalau kita ingin Islam itu tetap ada di Indonesia, itu kuncinya. Kembali ke surah. Kenapa kita harus kembali ke surah? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah, apa yang pertama beliau bangun? Masjid apa? Kuba, masya Allah. Barakallahu fiikum. Tahun berapa dibangun Masjid Kuba? Tunggu ya. Tahun? Tahun satu Hijriah. Masya Allah. Ada yang bisa jawab ternyata. Barakallah dulu. Tahun pertama Hijriah. Rasulullah SAW bertahun-tahun 13 tahun berada di kota Mekah Beliau nggak bisa mengadakan pengajian di masjid nggak bisa Di mana beliau berkumpul? di rumahnya Al Arqam ibn Abil Arqam. Di situ beliau kumpul sama para sahabatnya. Masjidil Haram pada waktu hanya Ka'bah dan tanah kosong di sekelilingnya. Dan itu dikuasai oleh orang-orang musyrik. Maka tak kala beliau sampai ke kota Madinah yang pertama dibangun adalah Baitullah. Itu yang pertama dibangun. Di situ mulai nampak kejayaan Islam umat Islam punya masjid. Buat apa masjid? Buat sholat Jumat. Buat sholat Jumat masjid. Di dalam Islam masjid itulah pusat sentral kegiatan umat Islam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menganjurkan kita untuk bangun masjid. Selesai dari Kuba, Masjid Kuba selesai, beliau meninggalkan Kuba menuju ke Masjid Nabawi. Sampai lokasi tanah yang untuk masjid, beliau bangun masjid terlebih dahulu dan tidak bangun rumah. Yang pertama dibangun masjid. Kita kadang kala di kampung nggak ada masjid yang kita ributkan bangun rumah kita ku bangunlah rumah Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang rumah Allah ini innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa wa aqama as-salah وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك an yakunu min al-muhtadin surat At-Taubah ayat 18 Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Masjid-masjid Allah masjid Allah Kita kadang kala sekarang masjid-masjid itu milik yayasan, milik ormas. Ya eh, apa-apa ormas yang menjadi pembinanya apa. Tapi ada orang-orang ketika mengetahui masjidnya punya umpamanya Muhammadiyah. Oh masjid Muhammadiyah, bayar gimana? Cari masjid lain. Ah, Hadal masjid Baitullah, ini rumah Allah Kok dimanapun sholat tuh masjid masajidullah. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. sesuai masjid-masjid itu lillah milik Allah. Makanya hukum masjid itu bagi masjid yang wakaf lillahi ta'ala. Kalau masjid itu bukan wakaf, banyak kalau milik perusahaan, mungkin suatu hari masjid itu berganti jadi tempat parkir. Nah, karena bukan wakaf bukan lillahi ta'ala cuma sementara tapi masjid yang sebenarnya yang diwakafkan untuk Allah swt siapa sih yang memakmurkan masjid-masjid itu memakmurkan dari sisi fisik dan dari sisi isinya bukan cuma bangunannya doang man amana billah yang pertama yang memakmurkan memakmurkan masjid itu adalah Man amana orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir dan beriman dengan hari akhir. Kenapa seringkali kita mendengar Allah menggabungkan iman dengan Allah dan hari akhir? Apa sebab bro? Anak kasih hadiah. Kenapa kalau kita baca Quran kita sering Allah nyebutin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Alhamdulillah. Kenapa Allah sering sebutkan tentang hari akhir? Di juz amma itu sering Allah ceritakan tentang hari akhir. Al-qari'atu man qari'ah idza zulzilatil ardu zilzalaha fa idza ja'atil tamatul kubra. Nah, antum boleh jawab belum? Belum. Baik, fadhal. Agar kita ingat kalau kita cuma sementara di sini boleh ada yang lain. nah untuk udah jawab belum baik Fakul karena hari akhir itu adalah hari semua sama lah beda beda ibarat nah kesempurnaan iman yang sebenarnya iya anda kasih hadiah cuma apa Karena ketakutan dengan hari akhir itu yang memotivasi kita untuk beramal Masya Allah Anda mau kasih hadiah yang mana buat antum? Ada yang besar, apa-apa ada kasih yang besar Masya Allah Barakallahu fikum Itu tuh iman dengan hari akhir ini yang memotivasi kita beramal Antum bekerja di perusahaan kalau nggak ada gajinya Antum mau bekerja Tanya tuh sama pegawai-pegawai negeri tanggal 2, tanggal 3 nggak digaji tetap kerja dari pagi berangkat bawa tas kenapa pak? masuk kerja digaji pak nanti sore? enggak besok digaji? enggak lusa digaji? enggak kapan digaji? tanggal 1 inilah yang menjadi motivasi dia beramal kita ini kenapa sholat? Kenapa kita zakat? Kenapa kita puasa? Al-iman bil yaumil akhir akan ada hari yang di hari itu kita mendapatkan ganjaran dari amal perbuatan kita. Antum tahu kenapa Umar bin Abi Waqqas Umar bin Abi Waqqas adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Badar dia itu mengikut ikut perang sama Nabi dilarang karena umurnya masih 16 tahun waktu itu udah besar sebenarnya yang biasanya dilarang disuruh pulang sama Nabi itu alaihi salatu wassalam yang umur 15 umur 16 suruh pulang sama Rasulullah SAW nangis si Umair nangis kenapa dia nangis? Gak dikasih permen gak dikasih mainan nggak boleh rekreasi dia dilarang karena Rasul SAW Alaihi Wasallam sayang dengan nyawa dia Umar menangis. Karena menangis dan dia maksa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan. Kata kakaknya saat dia Abi Waqqas, aku yang masangin pedang buat adikku. Dia belum bisa pasang pedang. Aku yang memasangkan. Dan dia akhirnya tewas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya kalau nggak salah namanya Umar bin Abi Waqqas. Kemudian apa yang menyebabkan para sahabat tatkala perang Uhud mati-matian membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-iman bil yaumil akhir. Kemudian apa yang menyebabkan antum datang ke masjid ini? Dapat apa sih antum pulang dari masjid ini? Dapat duit? Nggak ada. Iman dengan hari akhir kita beriman bahwa suatu saat nanti aku akan mendapatkan Orang yang datang ke rumah Allah yang yakin dengan hari akhir itu yang akan memakmurkan rumah Allah. Karena dia yakin suatu saat tak kala dibagikan rapor Harapan dia dia dapat mendapatkan rapotnya dengan tangan kanannya. Fa'amma man utia kitabahu biyaminihi fayakul. Dia berharap bisa berkata kelak pada hari kiamat, "Ha umukra'u dia. Kalian baca nih kitab. Kalian lihat nih kitab. Ini ni anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin. Itu yang membuat kita mau datang ke rumah Allah. Kita percaya akan ada hisab pada hari kiamat. dan orang ini mendirikan sholat wa aqamas wa ataz dan dia bayar zakat walam yakhsha illallah dan dia tidak takut kecuali kepada Allah jalla jalal hanya Allah yang dia takuti untuk Allah dia siap berbuat apa saja antum tahu bagaimana Bilal bin Rabah Ketika dia disiksa di terik matahari Makkah di dadanya diletakkan batu yang panas. Dia hanya diminta satu, keluarkan dari lisanmu. bosnya engkau telah kufur dengan agama Muhammad. Sebutkan Tuhan Tuhan. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Allah itu Esa. Bilal siap untuk nyawanya diambil pada waktu itu. Untuk apa? Allah SWT. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Harapannya mereka ini yang menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah ya Siapa yang memakmurkan masjid Allah? Kalau orang tidak pernah memakmurkan masjid Allah, lalu dia mengklaim orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang tersesat, terus siapa orang yang dapat hidayah ini rumah yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW adalah rumah Allah. Beliau tidak bangun rumahnya, beliau siap numpang. Tapi kita nggak siap numpang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangunkan masjid lillah ingat man lillahi masjid. Niatnya itu lillah. Bukan karena ingin dipuji. Bangun masjid nanti namanya disebutkan di depan masjid. Baik. Boleh apa nggak boleh? Tergantung niatnya. Antum tahu masjid-masjid di masa lalu itu nggak ada namanya. Nama masjid itu ikut nama kampung, kayak masjid Jami ini. Masjid Jami ini namanya masjid Jami Tengah Sawah. Ya ikut nama lokasinya. Ada masjid Kuba karena tempatnya di Kuba. Ada masjid Bani Salimah. Antum tahu Bani Salimah itu yang kalau di Madinah terkenal dengan masjid Kiblatain itu Masjid Bani Salimah, tempatnya Mu'ad jadi imam di situ. Terkenal dengan nama-nama kamu Kalau kita mau bikin nama buat nama kita, buat apa sih? Maka udah lillah, kasih nama-nama terserah. Maka orang yang membangunkan bagi Allah rumah, masjid, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Surga jemaah. Kita sering dengar surga tapi biasa aja. Iya Ustaz, tapi anda juga ingin punya rumah di dunia. Nah, nggak apa-apa orang punya rumah di dunia. Tapi ingat, di surga kita seharusnya punya rumah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis lainnya, "Man bana lillahi masjidan walau kami fhasi walau kami fhasi qata, bana lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid Walaupun besarnya seperti tempat bertelurnya burung kotok Burung kotok itu burung darah pasir Kecil lah Mungkin sejengkal dia punya sang punya rumah itu Barang siapa yang membangunkan ini nah, Kecil Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga Maka apabila ada orang bangun masjid antum berusaha punya sesuatu di masjid itu semen satu kilo bismillah nggak punya fulus susah, anak buat makan aja susah bismillah engkau hari ahad datang ke masjid bilang apa yang bisa saya bantu mungkin anak bisa ngangkat batu bata angkat batu bata mungkin kita bisa ngangkat pasir angkat dengan harapan Allah Jalla jalan membangunkan bagi kita rumah di surga. Jangan sampai di dunia nggak punya rumah, di akhirat juga nggak punya Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna mimma mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih sesungguhnya di antara amalan mukmin dan amal kebajikan yang terus nyambung kepada dia walaupun dia sudah mati setelah matinya dia itu amalan tetap nyambung sama dia ilman allamahu wa nasyarah yang pertama ilmu yang dia ajarkan dan dia tebar itu terus pahalanya akan nyampe kepada yang mati yang kedua, wa waladan salihan tarakahu. Anak soleh yang dia tinggalkan. Maka para jemaah umat Islam itu harus punya banyak anak. Kenapa? Ustaz takut kalau punya banyak anak nanti mendidiknya susah. Nah, kita perlu takut, perlu khawatir tapi kita tetap berharap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan Tazawajul walud al wadud nikahilah wanita-wanita yang pengasih dan subur pengasih dan subur fa inni mukathirun bikumul umam yaumal kiam pada hari kiamat aku banyak-banyakan umat nanti maka kalau menikah carilah wanita yang subur dan pengasih. Jangan cuma subur doang tapi nggak pengasih. Kesian anak antum nggak diurusin. Ada perempuan-perempuan yang subur, anaknya banyak nggak ada diurusin. Yang pengasih dan subur. Aku banyak banyak umur. Dengan kita punya anak banyak, harapannya adalah yang soleh di antara tujuh anaknya, di antara sepuluh anaknya. Kalau untuk berkata Ustaz, susah memilih mereka. Satu susah kalau Allah tidak membantu kita. Berapa banyak anak-anak orang kaya yang jumlah anaknya cuma satu atau dua narkoba. Dan tidak sedikit orang-orang yang punya anak tujuh, sembilan, sepuluh Semua anaknya jadi orang Gak ada yang jadi macan Jadi orang soleh Sampai ada seorang wanita punya anak tujuh semuanya hafid li kitabillah semuanya hafal Al-Quran kalau urusan rezeki jangan takut masih banyak tanah kosong di Bukit Tinggi Anda senantiasa mengingatkan di Indonesia ini kita punya berapa pulau? Punya 17 ribu pulau Yang baru ditempatin 6 ribu Sisa 11 ribuan tuh bikin anak banyak taruh di pulau-pulau itu termasuk membantu pembangunan NKRI itu supaya hidup tuh pulau-pulau itu taruh di sana sekolah gimana sekolah itu nggak harus nggak harus di sekolah ada sekarang homeschooling ada sekarang orang-orang bisa ikut kejar paket yang penting tuh umpamanya antum punya anak ya kalau bisa nih antum punya anak sendirian anaknya 20 umpamanya satu pulau jadi tempat tinggal antum datang ke ada seorang ustaz di Bondowoso dari satu istri punya anak 27 orang dulu kuat kuatnya punya anak 27 satu ibunya jadi antum paling tidak di Bukit Tinggi separuhnya. kan generasinya sudah berbeda, semakin lemah. Berarti berapa? Berapa? 13 setengah. 13 setengah. Apa apa 13 setengah? Enggak lah, 14 lagi. Rasulullah SAW mengatakan yang akan nyambung sama orang tuanya anak soleh. Engkau mati terus amalan anak soleh itu nyambung buat orang tuanya. Sholatnya anak itu, zakatnya anak itu, doanya anak itu, bacaan Quran anak itu nyambung. Kemudian wa mushafan warathahu atau mushaf yang dia wariskan kepada anaknya. Quran dia wariskan kepada anak. Au dan banahu atau masjid yang dia bangun. Tuh masjid yang dia bangun terus orang sholat umpamanya dia bangun masjid seluruhnya. Atau dia bangun masjid soft pertamanya doang, soft keduanya. Setiap ada orang sholat di situ pahala itu nyampe datang ke kuburan dia. Subhanallah. Orang yang pinter itu, orang yang berpikir. Bagaimana anak sudah tua, nanti kerja udah nggak kerja, tapi duit terus datang, terus ngalir. Itu orang pinter dan orang yang lebih pinter adalah orang yang ketika mati terus amalannya ngalir. Dia orang yang lebih pintar. Karena dia udah mati tapi terus pahalanya datang. Au baitan libni sabili banahu. Atau kalau nggak masjid, dia bangun rumah untuk orang-orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dulu itu sebelum ada hotel, dulu itu biasanya orang-orang kaya, orang-orang berduit itu bangun rumah wakaf jadi orang dari luar kota, penuntut ilmu yang datang nggak punya rumah, ya singgah di situ. Itu balas, gratis. Aunahron ajrahu atau sungai yang dia alirkan. Au sadaqatan akhrajaha min mali atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya fisih hatihi wa hayati. Ketika dia sehat dan ketika dia masih hidup yalhaquhu min ba'di mauti insyaallah pahalanya ngalir terus sedekah jariah tuh kepada orang yang sudah meninggal dunia hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan hadis ini sahih ma'asyiral ikhwah rahimakumullah kita tahu bahwa masjid Allah ini memiliki banyak keutamaan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam banyak di antara seperti kita kajian sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di mana fi baitin min buyutillah. Di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain yatruna kitab Allah? Mereka membaca Al-Qur'anul Karim wa yatadarasunahu mereka mengaji dan mengkaji Al-Qur'an kemudian apa yang akan terjadi illa nazalat alaihimus sakinah kecuali akan turun sakinah ini janji Allah kita kalau ngaji akan turun sakinah apa artinya sakinah kedamaian ketentraman dan antum lihat Orang kalau di rumah Allah itu mesti damai dan tentram. Tapi kalau dia di tempat-tempat maksiat yang ada ribut, berantem, pulang dari konser musik, berantem, tawuran, itu tempat itu. Tapi di rumah Allah sakin. Dan ini maksud sakinah ini bukan ngantuk, jemaah. Walaupun kita tahu biasanya orang kalau kajian itu, masya Allah, apalagi jam-jam 10 lewat seperempat ini udah mulai dan kadang-kala ada orang yang memang kenapa yang tidak datang kajian ya Allah Ustaz obat pengajian itu Ustaz. obat apa? obat tidur datang kajian yang dicari tiang Kalau yang sudah tua-tua pantas lah punggungnya. Tapi yang masih muda-muda pakai tiangnya cari tiang ujung siapkan kakinya Bismillahirrahmanirrahim akan turun sakit dan betul kita rasakan ketika kajian itu semuanya pada diri wa ghasyat humur rahmah wa ghasyat humur rahmah rahmat Allah akan meliputi mereka humul malaika malaikat akan mengelilingi orang-orang yang kumpul di tempat ini wadzakarahumullahu fi man inda Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di kajian itu di rumah Allah para jemaah, bagaimana tidak indah hidup ini tatkala Allah mengingat nama kita fulan ada di majelis ilmu Fulan ada di majelis ini. Allah akan sebut nama kita. Kita meninggalkan kampung kita. Anda lihat subhanallah, sebagian datang dari Batam, ada yang datang dari Batam, ada yang datang dari Pekanbaru, yang datang dari Medan, dari Bengkulu, subhanallah. Setiap langkahan itu akan ditulis sama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah pengajian, akan dikatakan kepada orang yang kumpul ketika mereka mau pulang, Kumu maghfur lakum Kalian balik sudah semuanya, dosanya sudah diampuni oleh Allah SWT. Ma'asyiral ikhwah Masjid ini adalah rumahnya orang yang bertakwa. Rumahnya Allah, tapi juga rumahnya orang yang bertakwa. Karena Allah jadikan itu rumah untuk dimakmurkan oleh orang-orang bertakwa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya al hilya An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al masjidu baitu kulli taqi Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Masjid. Jadi bukan rumah kita. Orang yang bertakwa bertakwa itu rumahnya di mana? di masjid. Antum ingat dengan tujuh golongan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki yang jantungnya bergantung di masjid. Orang kayak gini nih kalau keluar kota yang dia tanya selalu di mana masjid dia masuk ke hotel tanya sama resepsionisnya maaf mas ada musolanya karena dia tahu hatinya ada di situ jantung dia ada di situ baik itu taqi maka antum dulu anda dengar katanya di Sumbar ini lelaki-lelaki itu rumahnya di surau tidurnya di surau. Nah, sekarang masih ada yang tidur di surau. Kan, kunci surau suraunya Ustaz. Gimana? Apa dari Penjaganya, orang kerja di masjid dia. Tinggal marbotnya tinggal di masjid. Enggak. Nabi SAW mengatakan baitu kulli Rumahnya setiap orang yang bertakwa Bukan cuma pengurus masjid Enggak Semua orang yang bertakwa Makanya sahabat Nabi Muhammad SAW Itu sering tidur di masjid Ali bin Abi Thalib Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan menantunya Rumahnya Ali bin Abi Thalib itu nempel temboknya sama rumahnya Rasulullah SAW Disebutkan ada jendela bukan connecting door, tapi ada jendela dari halaman itu ke halaman sebelah. Suatu hari Rasulullah SAW siang hari ini datang ke rumahnya putrinya Fatimah binti Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya ya Fatimah, Aina ibnu ammiki? Ali nggak ada di rumah. Biasanya itu orang tidur siang. Ingat, tidur siang tuh sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqin. Kalian tuh tidur siang, sesungguhnya setan tuh nggak tidur siang. Jadi orang yang tidak tidur siang tidur siang walaupun sedikit. Sekarang perusahaan-perusahaan besar di Jepang anda dengar dari teman yang kerja di Jepang, perusahaan-perusahaan itu saya ada jam lampu itu dimatikan di pabrik pekerjanya suruh tidur pokoknya istirahat nggak ada kerja hanya sekitar 15 menit cukup setelah itu mereka kerja lagi dan ternyata Islam udah ngajarin dulu Kilu fa inna syaitan la yaqilu Syaitan itu gak pernah tidur siang Godain manusia terus dia Kerjanya Ali biasa tidur siang Dicari sama Rasulullah SAW, Aina ibnu ammiki. Nggak ditanya mana suamimu. Lihat ya, bahasa mertua, bahasa orang tua kepada anaknya. Ketika menantunya tidak kelihatan, tidak ditanya mana suamimu, yang ditanya mana anak pamanmu. Karena kan Rasulullah SAW sepupu, misanan sama Ali bin Abi Thalib. Kata Fatimah binti Muhammadin sayyidatu nisa'i ahli jannah wanita termulia di surga itu salah satunya adalah Fatimah binti ternyata di rumahnya juga ada masalah tanya di mana anak paman kata Fatimah ghadabani anifan falam yaqil indi tadi dia lagi marah sama aku lalu dia nggak tidur siang di sini dicari sama Rasul Rasul ketemu di masjid lagi tidur di masjid dibangunin ya dulu kan orang pakai selendang selendang ini bukan kayak gini jamaah selendang yang dipakai oleh para sahabat Nabi dan dipakai oleh Rasulullah SAW itu ya selendang sama sarung jadi nggak ada bajunya kayak model orang pakai baju ihram ya udah kayak gitu tuh pakaiannya. maka kalau tidur selendangnya jatuh badannya kena pasir kena tanah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidur ter selendangnya tuh jatuh, punggungnya kena tanah. Dibangunin sama Rasul SAW. Katanya dibangun ini dengan tanah debu yang sudah ada di punggungnya Ali bin Abi Thalib. Zakat. Kata Rasulullah SAW, Kum abaturab, kum abaturab, bangun wahai bapaknya debu. Bangun wahai bapaknya debu. Tidurnya di masjid. Maka yang antum kalau ada masalah sama istri, kemana larinya? Ke masjid. Tapi masjidnya dikunci. Ya antum minta kunci. Betul jemaah, masjid ini sebagainya seharusnya menjadi pelarian orang-orang yang punya masalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat Nabi, karena idha hazabahu amrun laji ila salah. Rasulullah SAW kalau lagi dirundung oleh permasalahan, kemana beliau lari? Sholat. Maka usahakan untuk balik ke surau. Memang kita balik ke surau. Ada masalah, insya Allah selesai masalahnya. Tapi kalau antum ada masalah sama istri larinya ke tempat karaoke, larinya ke warung kopi, duduk warung kopi, teh telur, tanya sama sahibnya, iya, ente ada apa? Lagi ada masalah sama istri, udahlah masih banyak perempuan. Itu nemunya di mana? Di warung kayak gitu omongan kayak gitu. Coba tidur di masjid, ketemu sama imamnya assalamualaikum ada apa pak pak imam anak lagi ada masalah sama istri apa kata imamnya biasa kalau inti nggak kepingin punya masalah mati oh betul berarti masalah ini memang mesti ada ya udah dihadapi itu masalah maka di rumah Allah itu solusinya Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Pasarnya dekat masjid. Kenapa apa Yang penting antum harus lebih sering ke masjid daripada ke pasar. Coba tanyakan kepada diri kita. Kaki anak nih, Allah kasih anak kaki. Udah puluhan tahun. Tanyakan lebih sering ke rumah Allah apalagi sering ke pasar. Ada orang yang hanya ke masjid Jumatan. Berarti dalam sepekan dia hanya sekali ke masjid. Ke pasar tiap hari. Engkau ke tempat yang paling dibenci Allah mau tiap hari. Tapi ke rumah Allah hanya sepekan sekali. Kita harus mulai berpikir. Nanti kaki kita akan ditanya nih sama Allah SWT. Kenapa kita lebih sering ke tempat yang dibenci Allah daripada ke tempat yang dicintai Allah? Kemudian sholat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala yang besar. Sholat di masjid 27 di rumah berapa? Satu. Coba antum umumkan di masjid ini nih nanti sholat duhur bisa dicoba nih suaranya yang buat azan umumin barang siapa yang sholat di masjid akan mendapatkan pahala 27 kali lipat kira-kira orang kampung datang nggak ke masjid udah tahu gitu mungkin itu kata dia tapi coba diumumkan di masjid barang siapa yang sholat di masjid dapat 50 ribu Coba nanti umumin. Ketika orang datang, mana duitnya kata dia? Subhanallah. Mulai kapan masjid bagi duit? Mulai kapan? Gitu. Ente bisa percaya dibilangin 27 derajat nggak datang ke masjid. Fulus, kita itu duniawi mas. Semua diukur sama dunia. Padahal 27 Allah kasih tiap langkah kita satu derajat. Satu dosa dihapuskan, satu pahala Allah kasih. Tapi tetap tidak tergerak hati kita. Nih dengar ini, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Rahu Abu Dawud wa Hasanul Albani barang siapa yang keluar dari rumahnya bersuci jadi ambil utuh dari rumah kemudian dia menuju ke sholat fardu ya ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu maka pahalanya seperti pahala haji yang sedang berihram Gak mau untuk pahalanya kita gak tergerak Masjid ini kalau sholat duhur berapa sob? Mana yang biasa sholat di sini? Dua sob. Dua Masya Allah. Kalau sholat Jumat? Insya Allah penuh. Kemana mereka ketika sholat duhur? Ya mereka pada sholat di masjid-masjid yang lain. Baik, maafin ya, Tapi pada jamaah pahala haji. Lima waktu kita ke masjid dapat pahala haji. Masa enggak? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihan. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yunadi yaumal qiyamah." Allah pada hari kiamat akan menyeru akan memanggil mengatakan aina jirani Aina jirani Mana tetangga-tetanggaku kata Allah Mana tetangga-tetanggaku maka malaikat-malaikat Allah mengatakan Rabbana waman yanbaghi ayyujawiraka Wahai Rabb kami Siapakah orang yang pantas bertetanggaan dengan engkau Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Aina umarul masajid mana takmir-takmir masjid jamaah umarul masjid itu artinya yang memakmurkan masjid ada orang takmir masjid tapi ke masjid cuma Jumat sekali Bapak saya takmir masjid Masya Allah ke masjid berapa kali? ya biasanya Jumatan ya pun nggak pantas dibutuhkan takmir masjid lah yang pantas disebut tamir masjid adalah orang yang memakmurkan masjid. Kalau pengurus itu ya oleh pengurus masjid, tapi tidak pantas disebut tamir masjid. Karena yang akan menjadi tetangga Allah pada hari kiamat yang disebut ta'mirul masjid, umarul masjid, adalah orang-orang yang suka memakmurkan masjid dengan amal ibadah. Masya Allah. Kita masih belum tertarik dengan untuk sholat berjamaah ke masjid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. ini sahabat Nabi yang kakinya lebih berat dari Jabal Uhud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu taala anhu. Qal Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Barang siapa yang ingin besok berjumpa dengan Allah dalam kondisi muslim Ingat khatib Jumat sering mengingatkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati inti kecuali muslim. Apa gunanya kalau inti hidup Islam tapi mati kafir? Yang penting tuh matinya nanti. Itu yang terpenting. Tapi untuk mati muslim itu ada jalannya. Ada proses menuju kematian yang Islam. Yang wala tamutan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Ibnu Mas'ud barang siapa yang besok ingin berjumpa Allah dalam kondisi muslim, falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihim. Hendaklah dia menjaga Sholat yang lima waktu itu di tempat dipanggilnya untuk sholat. Di mana kita dipanggil? Ya masjid. Hayya ala sholat, hayya ala sholat. Kemudian Ibnu Masud menjelaskan kenapa kok kita disuruh sholat di masjid di tempat azan dikumandangkan kata Ibnu Mas'ud fa syara'ai nabiikum sunan al huda Sesungguhnya Allah mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Sunnah-sunnah petunjuk. Jalan-jalan petunjuk. Dalam artian kalau kau ingin sampai ini jalannya Wa innaha walau anda dia mengatakan wa innahunna min sunanil huda. Salat berjamaah di masjid itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk yang disyariatkan oleh Allah untuk Nabi. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum kata Ibnu Mas'ud kalau kalian sholat di rumah kalau kalian sholat di rumah bayangkan ini ucapan ucapan seorang sahabat yang dia hidup di masa Nabi Muhammad SAW kemudian di masa tabi'in lalu dia melihat ada orang-orang yang mulai meninggalkan sholat berjamaah maka Ibnu Mas'ud mengajak mereka untuk kembali ke rumah Allah kalau kalian sholat di rumah kalian bukan di rumah Allah kama yusalli hadzal mutakhallif seperti sholatnya orang ini nih yang nggak sholat di masjid La taraktum sunnata nabikum. Dengan itu kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabikum la dalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, pasti kalian tersesat. Pasti kalian tersesat. Jamaah, Islam itu tidak bisa dipisahkan dari sunnah nabi. Al-Islam huwa sunnah wa sunnatu al-Islam hiya sunnah wasunnatu huwal Islam. Oh sunnatu huwal Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Kalau kalian meninggalkan sholat berjamaah di masjid, kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian sudah, nanti mau cari keselamatan di mana? Mau cari petunjuk di mana? Pasti kalian tersesat. Karena orang yang berpaling dari Rasulullah SAW tak akan mendapatkan petunjuk. Hati-hati jemaah. Makanya kenapa kita lihat di Indonesia ini banyak sekali kesesatan-kesesatan. Banyak sekali muncul sekte-sekte baru. Ajaran-ajaran baru. Salah satunya tadi meninggalkan sunnah Nabi kita. Meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Lalu kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma min rajulin yatapaharu fayuhsinut tuhur." Tidaklah ada orang yang bersuci kemudian dia menyempurnakan wudhunya menyempurnakan sucinya wa ya'madu ila masjidin min hadhil masajid Kemudian dia datang sengaja datang ke rumah-rumah Allah ke masjid-masjid yang ada. Illa kata Allah lahu bi kulli khutwatin yaqtuha hasanah. Setiap langkah Allah tulis kebaikan. Wa rafa'ahu biha darajah. Allah angkat satu derajat. Wa hatta wa hatta anhu biha sayyi'ah. Satu dosanya dihapuskan. Wa laqad ra'aituna. Nih kata Ibnu Mas'ud dan aku melihat ketika hidup di masa Rasul SAW walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaku nggak ada tuh orang yang nggak sholat ke masjid di masa Rasul SAW kecuali orang munafik yang kemunafikannya sudah jelas jadi dulu di masa Nabi, orang yang nggak sholat di masjid itu orang munafik yang kemunafikannya sudah jelas walaqad kana rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulain au yuhadi bainar rajulain dulu tuh orang sampai dibawa dibopong oleh dua orang hatta yuqama fi sampai dia berdiri di saf sekarang ada kursi roda dulu nggak ada digotong tuh jamaah untuk diberikan besar. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Subhanallah. Maka kalau ini Islam itu tetap ada di sini nih jaga tuh sholat masjid. Kemudian ma'asyil ikhwah rahimakumullah di masa Rasul SAW orang buta pun ke masjid orang buta ke masjid Ustaz apa nggak berlebih-lebihan subhanallah ini masjid rumahnya tuh orang buta Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan al masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Orang buta pun masjid itu jadi milik dia sebenarnya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma telah datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang buta. Faqala ya Rasulullah Laisa qaidun yahuduni ila masjid. Aku ini nggak punya pemandu yang memandu aku ke masjid. Tapi dia biasa ke masjid. Cuma nggak punya pemandu yang selalu datang. Farahsalahu Nabi SAW alaihi fi baitihi Lalu Nabi kasih rukhsah dispensasi sholat di rumah Oke kau sholat di rumah Falamma walla ketika orang ini pergi Da'ah dipanggil sama Rasul SAW. Hal tasma'un nida bisalah. Kau dengar nggak panggilan sholat? Kau dengar nggak panggilan hayya ala sholat? Kala na'am, iya aku dengar. Kala fa'ajib. Kalau kau dipanggil, kau dengar, maka jawablah panggilan Allah. Maka para jamaah, kita kalau dengar panggilan Allah, ya datanglah Panggilan yang tanpa mic, tanpa mikrofon ini tanpa toa atau apa kalau pakai mikrofon ini bisa 5 kilo kedengaran enggak pokoknya kalau diperkirakan makanya bilang bin Rabah kalau azan itu di rumah warga yang paling tinggi dia azan biasanya maka yang terdengar suara tanpa mic itu maka dia datang ke masjid yang tidak dengar nggak apa-apa ke masjid Masya Allah anak Para jemaah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang orang-orang munafikin. Inna athqala salati ala munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya sama salat subuh di masjid. Bukan di rumah jemaah. Ini kita bicara di masjid. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Andai kata mereka tahu pahala salat Isya dan subuh di masjid itu pasti mereka akan mendatanginya walaupun merangkak, merangkak datang ke masjid. Antum kalau diumumkan yang sholat ke masjid dapat 50 ribu Insya Allah yang sakit pun datang Kenapa? Alhamdulillah ada rezeki. 27 bukan rezeki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam." Aku kepingin salat itu dikumandangkan lalu didirikan salat. Thumma amuru rajulan fayusalli bin nas. Lalu aku perintahkan seseorang untuk salat jadi imam Thumma antalik ma'i birijalin ma'ahu hizamun min hatab. Aku pergi sama beberapa lelaki bawa kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna salat menuju ke rumah orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah ke masjid. Fa'uharrik alaihim buyutahum binar. Aku bakar rumah mereka dengan api. Ustaz, hadisnya sahih emang Nabi mau bakar orang-orang yang ke masjid. Nah, rawahul Bukhari dan Muslim. Kenapa kok mandi bakar? Ya di situ kan ada orang yang nggak harus ke masjid, ada anak kecil, ada wanita. Kita bicara orang laki jamaah. Wanita nggak disyariatkan untuk sholat berjamaah ke masjid. Terus ma'asyil muslimin rahimakumullah Di akhir masa ini Kebanyakan orang itu Memakmurkan masjid dengan hiasan-hiasan dan ornamennya Bikin kubah masjid sampai miliaran. Ada kubah yang dari emas. Bikin menara masjid sampai miliaran. Emangnya nggak boleh, Ustaz? Ya kalau memang perlu bikin menara nggak apa-apa. Bikin kubah nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Yang penting itu bukan kubah sama menaranya. Masjid Nabawi itu nggak ada kubah dan menaranya dulu nggak ada yang ada cuma ya kotak doang gini itu masjid Nabi Muhammad SAW karena yang terpenting itu bukan bangunannya tapi isinya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda alaihi salatu wasallam la taqumu sa'a hatta yatabahan nas fil masajid tidak akan terjadi kiamat sampai orang itu berbagus-bagusan, berbangga-banggaan dengan masjid. Lihat masjidnya fulan, Masya Allah. Inti tahu masjidnya fulan itu, keramiknya, bukan keramiknya, marmernya didatangkan dari Perancis. Masya Terus yang sholat, ya tetap sih tiga orang sama imam. Ada orang yang bikin masjid bagus tapi nggak ada yang sholat kemudian hiasan-hiasan di masjid. Tapi alhamdulillah naik masjid ini hiasannya tidak terlalu. Maka kalau itu butuh masjid yang kokoh masjid nggak apa-apa. Tapi nggak perlu untuk berbangga-bangga. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, nih perkataan Abu Darda tolong diingat. Diriwayatkan oleh Al Hakim At-Tirmidzi. Bukan Imam Tirmidzi. Dia mengatakan idza zakhraftum masajidakum. Kalau kalian mulai menghiasi masjid-masjid kalian, wa hallaitum masahifakum dan kalian perindah Quran-Quran kalian. Faddamaru alaikum maka kehancuran buat kalian. Antum tahu kehancuran umat Islam di Andalusia. Anda berangkat ke sana jemaah melihat bangunan masjid tinggi gereja ya udah jadi gereja masjid yang ada dulu tuh Masya Allah jadi atap masjidnya dan atap bangunan istana al itu itu atapnya dari marmer yang dipahat kemudian seperti kalau di gua itu ada batu-batu apa namanya stalat stalatit ya setalak mit kayak gitu ya Pak mereka sibuk umat Islam di Andalusia dengan bangunan dihiasi bangunan-bangunan mereka musuhnya mempersiapkan diri untuk menghancurkan ketika mereka lagi bangun-bangun udah indah mesinnya datang musuhnya dikuasain semua apa sih gunanya kau perindah bangunan itu kalau ternyata kau tidak isi dengan kajian-kajian dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan Ibnu Abbas menceritakan dalam hadis riwayat Bukhari secara muallaq, la tuzahrifanna, la tuzahrifanna. Kalian benar-benar akan menghiasi masjid-masjid itu. Kama zahrafatil Yahud wan Nasara, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Tsumma tak illa qalila. Kemudian kalian tidak memakmurkan itu masjid kecuali sedikit kata Ibnu Abbas. Di Jawa itu banyak tempat minta sumbangan di pinggir jalan. Kayaknya di Bukit Tinggi ada juga. Tapi sedikit lah. Mana lihat cuma sedikit yang kelihatan. Di Jawa itu di tengah jalan jemaah, bukan di pinggir minta sumbangannya itu di tengah jalan maksa minta kalau di pinggir jalan kan nggak maksa kalau di tengah orang mau ngebut nggak bisa harus pelan-pelan yang mengherankan ketika azan dikumandangkan mereka pada nggak sholat ngitung duit karena azan mereka nggak minta sumbangan ngitung duit Subhan, Anda pernah sholat ke masjid yang mereka lagi minta sumbangannya itu pada nggak sholat ke masjid yang minta sumbangan. Na'udzubillah, apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas terjadi? Kalian tidak memakmurkannya kecuali sedikit. Ya cuma ingin memakmurkan bangunannya macam macamnya Kalau bangunannya bagus nggak apa-apa, kuat iya nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Dan sejadah, anak Anak nasihatkan supaya sejadah di masjid itu dari yang mahal dan bagus. Kenapa? bukan berlebihan, bukan. Yang enak di jidat. Kenapa antum lihat banyak orang hitam-hitam jidat? Bukan karena sering sholat, karena sejadahnya panas. Iya. Antum coba lihat imam-imam Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, jarang yang hitam jidatnya. Padahal mereka kalau sholat terawih itu sujudnya lama ya mak. Karena Karpetnya itu enak jemaah. Kita taruh itu masuk ini ke dalam. Kalau di sini Allah bisa luka-luka tuh kalau terlalu lama. Apalagi kalau sudah sholat tahajud. Kan ada orang sholat tahajud sambil tiduran dia sujudnya. Antum kalau lihat sholat tahajud di Masjidil Haram, anak kadang-kadang sampai ketawa. Ya. Kita lagi ruku, itu banyak yang bahasa Jawanya nyosok, ya, apa terjungkir, ya, kita lagi sujud itu banyak yang pada jatuh, jatuh semua. Karena sholat tahajudnya jam 2 malam. Orang udah pada ngantuk pada waktu itu. Dan itu ketika sujud banyak yang nggak berdiri. Imamnya Allah Akbar itu pada sujud, bukan banyak-banyakan sujud mereka, tidur di sujudnya. Kalau karpetnya itu jelek, masya Allah, insya Allah Ramadan pada hitam semua sujud. Tapi karena karpetnya bagus, ya, masya Allah. Jadi orang juga nikmat tuh sholat di masjid dikasih aroma yang indah nah, nggak apa-apa makanya di masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu sering dipasangin buhur apa apa bahasa Indonesia nya buhur dupa nah dupa sama kemenyan Antum kalau ke Masjidil Haram itu di toko-toko sebelah Masjid Nabawi sebelah banyak orang jualan dupa. Kalau orang kampung datang ke sana tanya, Ustaz, Kenapa orang pada jualan menyan, kemenyan? Emangnya banyak dukun di sini Bukan. Kemenyan itu adalah uh, salah satu eh, pengharum. Halo Allah alam bisawit yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini Intinya kita harus balik ke masjid Mulai kapan ya mulai sekarang Jangan ditunda-tunda Ramadan sudah dekat Jadikan Ramadan sebagai momen kembalinya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak jamaah kesian kita sama anak keturunan kita. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, apa kita akan menunggu orang-orang Nasoro memakmurkan masjid? InsyaAllah. Anda suruh bagi hadiah jemaah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu jemaah. Nah, pak Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala wa rahmatullahi alaika aibam Di satu waktu anda merasa sangat sulit untuk istiqamah dalam kebaikan. Apakah Ustaz pernah merasakan hal itu? Bagaimana menumbuhkan keistiqamahan itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Subhanallah. Apa yang dirasakan oleh dia ini kita juga merasakan. Iman itu naik turun. Nggak ada iman yang lurus terus naik turun itu iman. Kita pun kadang kala ada angin-angin tertentu jadi taat beribadah. Tapi suatu saat kita males datang kajian. Ada waktu-waktu tertentu kita ke masjid sebelum adat. Di waktu-waktu tertentu kita ke masjid mesti masbuk dapat rokaat kedua atau ketiga. Iman itu. itu. Bagaimana cara kita supaya bisa tetap istiqomah? Kalau turun pun tidak turun sampai anjlok. Yang pertama, caranya adalah menuntut ilmu. Nah, apa-apa halal tidak ya, yang paling nah kembali salah satu cara untuk menumbuhkan keistiqomahan itu belajar kita dengan tahu beberapa maklumat kita akan semangat sebagaimana orang yang tahu di tanah ini nih mengandung emas apa yang akan terjadi dengan orang itu dia akan semangat untuk gali itu tanah yang awalnya malas-malasan. Tuntut ilmu yang pertama. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Karena as-sahibu sahib, teman itu menangis. Kalau antum kumpul sama orang yang suka main futsal, maka antum akan diajak main futsal. Tapi kalau antum kumpul sama orang yang suka ikut kajian, antum akan dibawa ikut kajian. Kalau antum kumpul sama orang yang suka sholat sunnah, maka mau nggak mau antum ke masjid bersama dia nih. Fulan suka sholat sunnah umpamanya. Sampai masjid, Fulan sholat sunnah, masa kita nggak sholat sunnah? Nah enak kan? Akhirnya kita tidak sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, zikrullah. Karena mengingat Allah itu akan menjadikan Allah mengingat kita. Allah mengatakan fadkuruni Kalian ingatlah sama aku, aku akan ingat sama kalian. Maka kita kalau sudah hati ini lagi gundah gulana mulai jauh dari Allah, perbanyak zikirnya. Perbanyak zikirnya. Baca apa Ustaz? Baca apa aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baik. Kemudian yang keberapa jemaah? Yang keempat, antum baca bagaimana as-salafus soleh, bagaimana sahabat-sahabat Nabi berjuang untuk masuk surga. Nggak gampang. Kemudian yang kelima ingat bahwa dunia ini fana, insya Allah kita akan semangat kembali. Perkara apa sajakah yang menghalangi Allah untuk mencintai kita? Dosa, meninggalkan perintahnya, melanggar aturannya, Allah akan benci sama kita. Maka kalau ingin dicintai Allah sebagaimana kita beramal soleh, ketaatan, sunnah-sunnah, begitu pula kita kalau dibenci Allah karena kita meninggalkan yang Allah perintahkan. Masya Allah, ini ada permintaan yang panjang banget. Ustaz Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencintai ahlul baitnya. Tapi apabila seorang ada keturunan ahlul bait, namun dia suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, bagaimana cara kita meletakkan wala dan barok kepadanya? Ingat, kita mencintai ahlul bait karena Allah Jadi bukan karena hanya ahlul bait. Ada ahlul bait yang kita harus benci sama dia. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah sallallahu Tapi apa kita diperintahkan untuk tidak kita benci? Maka kecintaan kita kepada ahlul bait itu kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada nilai plus maka yang kita cintai Ahlul Bait adalah Ahlul Bait yang taat kepada Allah. Ahlul Bait yang mengajak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita cinta kepada mereka. Tapi kalau mereka meninggalkan perintah-perintah Allah, ya kita benci juga karena Allah. Jangan ente oh, harus cinta kepada ahlul bait. Ini ahlul bait gak sholat. Ada kadang-kala sebagian ya Alul bait umpamanya ya sama mereka juga manusia biasa. Ada mereka yang nggak sholat, bahkan ada di antara mereka yang mengaku ahlul bait itu yang jadi komunis. Ada. Nauzubillah min dzalik. Ah, itu terjadi karena mereka manusia biasa. Maka kita mencintai mereka juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka taat, maka kita cinta. Kalau mereka tidak taat, kita pun benci. Nah, mohon nasihat bagaimana cara menyikapi masjid-masjid yang di sekitarnya terdapat kuburan umum atau kuburan keluarga yang mewakafkan tanah untuk masjid tersebut maupun masjid yang di dalamnya ada kuburan ustaz atau tuan guru yang dihormati masyarakat di kampung anda banyak masjid-masjid tersebut kuburan ada di depan samping dan belakang masjid Ya jazakallah jamaah Coba nih, kita membaca penjelasan para ulama tentang kuburan di masjid. Baca kitab-kitab ulama syafi'iyah. Karena di Indonesia kita ini madhabnya syafi'i. Baca penjelasan mereka. Apa hukum kita sholat di masjid yang ada kuburannya? Apa hukumnya mengubur orang di masjid? Baca penjelasan mereka. Supaya kita ini jangan sampai beramal kecuali ada ilmunya. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Ketahuilah bahwasanya ketahuilah ini belajar dulu nih. Bahwasanya la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Baru kau minta ampun. Kebanyakan orang itu meletakkan kuburan di masjid atau di sekitar masjid karena niat baik. Dia melihat, Ustaz, kan kuburannya Nabi di masjid. Ah, enggak. Nabi itu dikuburkan di rumahnya. Tapi rumah Nabi di sebelah masjid. Kalau kau mau kuburanmu di rumahmu nggak apa-apa, jangan di masjid. Di rumahmu. Tapi jangan sampai di masjid. Masjid ini engkau sudah wakafkan kepada Allah. Masjid itu udah milik Allah. Kenapa kau letakkan dirimu di situ? Apa maksudmu? Maka ingat kita pelajari apa hukumnya mereka jelaskan. Larangan Rasulullah SAW dan tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Ini kuburan jadi masjid malah. Orang sholat pada menghadap ke kuburan akhirnya. Makanya kalau mau bikin kuburan di sekitar masjid dikasih batasan. Dibedakan antara tanah kuburan dengan tanah masjid supaya ini tanah kuburan dan ini rumah Allah bukan rumahnya mereka yang mati ini rumahnya Allah maka kita harus bedakan cuma karena kita ini subhanallah anda ingatkan Islam masuk Indonesia ini melalui dua jalur bukan dua jalur ya mengalami dua periode yang pertama pengislaman Nusantara yang penting Islam sholat nggak sholat yang penting Islam lalu yang kedua penyempurnaan Islam penyempurnaan Islam inilah yang mengalami banyak kendala karena ketika para ulama-ulama datang hendak menyempurnakan Islam di Indonesia datang Belanda maka terjadi pada waktu itu penjajahan yang sangat dahsyat. Ulama-ulama dilarang untuk melakukan kajian. Dan antum lihat kebanyakan kuburan-kuburan itu baru. Jarang kuburan yang lama. Kuburan lama, mungkin ada kuburan lama, orang baru bangun masjid di sebelahnya. Dulunya nggak ada masjid. Atau dulunya nggak ada kuburan. Kita bicara dulu ketika Islam awal datang tuh. Lalu orang bangun masjid di sebelah kuburan itu atau memasukkan kuburan itu ke dalam masjid. Maka ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk membangun kuburan, bul kubur. Jangan kau bangun kubur. Udah nih orang ini udah selesai urusannya sama dunia. Dia urusannya di alam barzah. Kita menghormati dia, ya udah dikuburkan di pekuburan umat Islam. Antum bisa bayangi orang itu kalau dikuburkan di kuburan umat Islam, dia akan mendapatkan doa yang lebih banyak daripada kuburan sendiri daripada kuburan keluarga. Ada kan orang punya kuburan keluarga. Siapa yang mengucapkan salam sama dia? Keluarga doang. Coba dikuburkan di pemakaman umum. Setiap orang datang, dia mengatakan Assalamualaikum ya ahlat dia. Semuanya dapat. Kalau tiap hari ada orang mati dan ada orang kubur jenazah, maka orang tua kita yang dikubur di situ akan dapat doa jadi kalau mau cari doa orang di kuburan umum, maka bagaimana sikap kita? Eh, Coba, Alhamdulillah kita ini punya majelis ulama Indonesia. Coba tanya sama mereka. Bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Sehingga nanti orang-orang jadi sadar Bangun masjid, nanti kalau aku mati, kuburkan aku di masjid Enggak, kita kuburkan di pemakaman Rasulullah. Nabi gimana? Ingat Nabi SAW dikuburkan di rumahnya, bukan di masjid. Cuma karena ada perluasan masjid, akhirnya memasukkan rumahnya ke bagian masjid. Tapi beliau dikuburkan tetap di rumahnya. Kalau orang sekarang enggak dikuburkan di masjid atau bangun masjid di kuburan. Beda sama kejadian Nabi Muhammad SAW. Maka perlu dibedakan hal itu. Hada wallahu a'lam bisawab. Afwan, anak ingin tanya dua permasalahan ya Ustaz. Bagaimana menyikapi istri yang hanya mau memiliki dua orang anak saja? Gimana jamaah? Tambah istri. Nah, Iya nggak apa-apa kalau dia mau punya anak dua aja. Tapi kan suami bisa punya empat pabrik gitu kan. Tapi syaratnya adil jemaah jati. itu. Ya istri yang hanya mau memiliki dua orang anak saja Ingat ya Hegemoni barat Pengaruh Peradaban dan kebudayaan barat itu sudah sangat besar sekali di negeri kita. Di barat banyak orang nggak mau punya anak. Bahkan di Singapura, anak pernah ke Singapura kata teman-teman di situ, sekarang Ustaz di Singapura ini generasi tua lebih banyak daripada generasi muda. Karena orang-orang yang muda-muda itu banyak yang nggak mau punya anak. Ribet. Apa penyebabnya? Gaya hidup suami istri sama-sama kerja. Ketika suami istri sama-sama kerja, maka beratlah bagi istri. Dia harus kerja, masih dia hamil. Orang yang hamil itu lemah. Allah mengatakan hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Dia itu udah lemah dikasih hamil, maka dia akan jadi lebih lemah lagi. Masih bekerja. Kita bicara bekerja yang di luar rumah. Dia masih harus ngantong dia masih harus naik motor berangkat ke tempat kerjanya maka pantas wanita kayak gini sulit mau punya anak lebih dari dua maka di Singapura sana banyak orang bukan cuma di Singapura di beberapa daerah barat di Belanda juga suami istri ini kita nggak usah punya anak kita ambil anak aja kenapa kata istri enak banget anak yang hamil anak capek anak masih kerja Dalam Islam siapa yang berkewajiban memberikan nafkah? Suami 100% kewajiban suami ngasih nafkah sama istrinya. Maka ini yang perlu diperbaiki. Kenapa wanita-wanita banyak punya anak? Karena dia harus bekerja. Dia harus punya pekerjaan ini itu sampai rumah dia capek. Kalau dia harus menyusui macam si suaminya berleha-leha. Ya sudah kalau ente hanya ingin punya anak dua, anak cari pabrik yang lain. Insya Allah. Kau katakan kepada istrimu gini, mungkin kau berat memang untuk punya anak lebih dari satu, lebih lebih dari dua, karena kau bekerja. Berhenti kau bekerja. Aku yang nanggung hidup. Kayak ini nih. Eh, hada huwa rajul. lelaki yang sebenarnya. Makanya anak masih ingat, anak akan senantiasa mengingatkan antum semua dengan keindahan Islam. Wanita di dalam Islam itu dihormati, dihargai, dimuliakan, dijadikan ratu dan tidak dijadikan pekerja. Ada seorang syekh yang berangkat ke Amerika. Ketika dia melihat uh, air terjun Niagara dengan pakaian Arabnya, dengan sorbannya, dia melihat keajaiban Allah itu. Tahu-tahu ada cewek-cewek, cewek-cewek barat tuh dengan pakaiannya biasa mereka lah karena pakainya aneh sendiri dipanggil sama tuh cewek-cewek eh come here ya, seorang orang manggil orang itu kan datang tuh aku kata dia tadi ngomong nih saya kayaknya bisa bahasa Inggris walaupun sedikit-sedikit aku dengar kau oh, dari Arab kata dia aku dengar katanya wanita-wanita di Arab itu dibolimi sama suami-suami sama orang tuanya nggak boleh keluar rumah nggak boleh bekerja macam-macam apa kata Syekh ini? Inti salah informasi. Kok bisa kata dia? Wanita-wanita di negeri kita tuh dia adalah atasan-atasan kita, ratu-ratu kita. Kita nih pegawai-pegawai mereka. Lelaki itu pembantunya wanita. Kita pagi keluar bekerja dapat duit kasihkan siapa? Kasihkan istri. Tugas lelaki itu di Islam terima kasih terima fulus kasih ya mas nah ini kemuliaan Islam ya mas. kau yang bekerja sebagai seorang lelaki apa kata perempuan-perempuan itu kalau ada lelaki kayak gitu di sini kalau ada lelaki seperti itu aku akan cium kakinya kata perempuan itu dan benar yang dikatakan Rasul SAW andai kata aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami ini suami yang benar kalau suaminya nggak mau ngasih nafkah nggak mau ini itu lalu dia eh kau harus hormati aku bang aku mau hormati engkau kau kerjanya tidur tiduran dong aku yang harus bekerja aku yang harus cari ini ini suami yang nggak benar tapi dalam Islam ingat suami itu harus memberikan nafkah dan Allah sudah menetapkan hal itu dalam Al-Quran Karim satu-satu pertanyaannya dibaca jadi kalau sikap istri yang tadi dibujuklah istri dan ada suami-suami yang masya Allah kalau setiap istrinya punya anak dikasih hadiah dikasih mas-masan ini sehingga istrinya kepingin punya anak terus nah antum harus pinter-pinter misalnya Bagaimana kalau dalam kondisi kerja pada waktu siang begitu lumayan sibuk? Apakah saya tinggalkan pekerjaan itu? Tapi saya ingin ke masjid. Apabila saya tinggalkan akan membuat fatal dan saya sangat dibutuhkan sama karyawan-karyawan dan lainnya. Para jemaah, banyak di antara kita itu yang menjadikan sholat ini jadi beban dia kalau ke kamar mandi buang hajat nggak masalah kayak gini nih sibuk banget tapi kalau mau ke kamar mandi ke kamar mandi nggak dia berangkat ke kamar mandi nggak ada masalah dengan pekerjaan masa dia mau tahan terus enggak tapi kenapa ketika sholat kita merasa berat antum lihat apakah antum sampai tingkatan darurat yang tidak bisa ke masjid kalau antum masih bisa ke masjid Bismillah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala berapa menit sih jamaah berapa menit sholat berjamaah itu apalagi sholat duhur imamnya baca idza jaa nasrullah wal fath sama baca qul huwallahu ahad enggak lama kalau perlu antum jadi imam gini di perusahaan itu Masya Allah Bagaimana solusinya ketika bekerja di suatu perusahaan Ketika masuk waktu sholat ketika masuk waktu sholat tiba pimpinan perusahaan itu mengatakan sholat di sini saja nanti kamu dibutuhkan banyak orang di sini kan ada musolanya dan saya kepingin sholat berjamaah nah nggak masalah kita sholat di musola yang ada di perusahaan itu nggak masalah kita hidupkan musola kita jadikan semua karyawan jadi sholat di sini bukan cuma kita sendiri kita ajak mereka terkadang saya mendapat sholat berjamaah terkadang maupun tidak kerja. Terkadang saya mendapati sholat berjamaah ketika tidak sibuk. Hanya saja tidak bisa di waktu kerja pada waktu duhur dan asal apakah saya harus keluar dari sebuah pekerjaan? Enggak, insya Allah bisa lah jamaah. Umpamanya kita kerja di perusahaan, antum sebagai seorang muslim, muslim itu harus bisa menjadi pewarna. Antum tahu pewarna? Pewarna itu ditaruh di mana? Dia akan merubah warna air itu Ketika airnya bening, antum kasih merah jadi merah. itu harus siap menjadi seperti itu. Seorang muslim harus bisa menjadi lentera menerangi. Antum yang ngerti tentang keutamaan sholat berjamaah masjid, maka antum yang berusaha mengajak mereka ke masjid pelan-pelan. Insya Allah bisa. Memang sholat duhurnya, oke okay lah kita sholat duhur, umpamanya kita bikin di perusahaan itu sholat duhurnya setengah satu atau jam satu, nggak apa-apa. Jadi ada di situ diajak semua berjamaah, asarnya juga seperti itu nggak masalah. Yang penting tetap di masjid atau di musola berjamaah. Itu insya Allah akan lebih baik. Saya punya kenalan subhanallah. Saya punya kenalan itu nggak pernah cerita bagaimana perjuangan dia di perusahaan itu. Kemudian saya bertemu dengan salah satu manajer di perusahaan itu. Dia mengatakan, Ustaz, Anak dapat hidayah lewat fulan Kok bisa subhanallah Ustaz? Tuh Ketika ada rapat, ada apa, ada dia minta afwan, anak mau izin, mau sholat gitu Anak marah sama dia. Itu gimana nih waktu rapat kau sholat macam-macam? Kata dia minta maaf, anak, mau ya mau berjumpa, mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Marah nih. Akhirnya sekarang yang manajernya yang sholat berjamaah masjid. Dulu anak buahnya. Kita insya Allah bisa. Ustaz, apakah ibadah kita selama ini diterima tatkala dahulu pernah membantah perkataan orang tua tapi sudah dimaafkan sama orang tua dan saya merasa masih takut seakan-akan saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri saya mesal, menyesal dan sekarang beliau telah tiada apa yang harus saya lakukan Ustaz buat diri saya dan orang tua saya untuk akhirat kelak Barakallahu fiikum <clears throat> pantas kita ini takut jemaah orang yang bertakwa kepada Allah itu kata Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un itu orang-orang yang senantiasa dia memberikan apa yang harus dia berikan hati mereka dalam kondisi takut Aisyah bertanya yang dimaksud dengan ayat ini dia bertanya kepada Rasulullah SAW apakah yang dimaksud dengan ayat ini orang itu berbuat dosa berzina, minum khamar, mencuri. Kemudian dia takut. Kata Rasulullah SAW, La yabnata Bukan. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang sholat, yang sedekah, yang beribadah dia ini. Dan dia takut dia diterima oleh Allah SWT. Jadi ya, kita harus cemas ya. Maka kalau tadi dia cemas, pantas dia cemas. Dan terus dia memohon ampun kepada Allah SWT. Tapi jangan putus asa. Karena Allah itu maha pengampun. Barakallahu fikum. Ustaz bagaimana cara mengajak orang tua kembali sholat ke masjid ya? Pelan-pelan antum kalau baru ngaji Biasanya orang-orang tuh kalau baru ngaji itu semangatnya terlalu tinggi Pak, saya dengar dari Ustaz Bahwasanya orang yang paling malas ke masjid itu orang munafik Pak Jangan-jangan bapak masuk munafik. Itu bapaknya. Bapak tuh belum punya ilmunya. Diajar, Pak. Yuk ke masjid, Pak. Sekali-kali lah, Pak. Maghrib aja ke masjid, Pak. Karena katanya ibadah ke masjid itu 27 dapatnya, Pak. Kan eman-eman, Bapak. Di rumah satu, di masjid 27. Mungkin bapaknya, ya nantilah Bapak kapan-kapan ke masjid. Ya Bapak, apa-apa. Nanti kita ajak lagi pelan-pelan. Insya Allah lama-lama ke masjid. Dan antum tunjukkan, antum pulang dari masjid lebih baik. Pulang dari masjid, assalamualaikum. Nah, ke masjid apa? Bapaknya itu jangan antum datang salaman sama bapak. Alhamdulillah pak, tadi ada kajian di masjid pak. Apa? Ah, antum hormati itu bapak antum sambil berdakwah. Eh, Masya Allah. Kita sampai kapan? Ah, nggak kuat kan kalau sudah jam 12 jam. Nah, Bismillah Ustaz, apa hukumnya ke masjid pakai motor? Apa hukumnya ke masjid pakai motor Ustaz? Nggak boleh pakai motor yang Ustaz kecuali izin sama Ustaz. Ya, ke masjid pakai kendaraan, jalan kaki, ya tentu Rasul SAW sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya al-ajru biqadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kelelahan kita. Kalau antum naik motor sama naik jalan kaki atau naik sepeda beda sesuai dengan halnya. Apa hukumnya memilih masjid-masjid untuk sholat? Gak apa-apa kita milih masjid untuk sholat ya. Tapi lebih baik memakmurkan masjid yang lebih dekat sama rumah kita kita makmurkan tuh masjid. Tapi kalau kita ngomong Ustaz masjid dekat rumah tuh Zat, anak baru ruku dia sudah sampai Allahu liman hamidah. Ada yang seperti itu memang. Ya nggak apa-apa kita cari masjid yang kita khusyuk tempat itu. Tapi tetap kita menjaga hubungan sama masyarakat yang dekat sama rumah kita. Karena anak suka sholat di masjid yang rapat softnya. Nah jamaah, kita itu kalau sholat di masjid yang softnya jarang setan tuh main tuh dia kita kurang khusyuk ada orang yang masya Allah masalah soft ini dianggap masalah ringan masalah berat soft itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum kalian luruskan soft kalian kalau tidak Allah akan bikin kalian saling bertikai wajah kalian akan saling antum lihat orang kalau sudah softnya nggak rapat itu sama di sebelahnya ada jarak. Sebagaimana ada jarak di antara soft itu, begitu pula jarak di antara hati mereka. Apalagi yang pakai sejadah bagus-bagus. Antum mau naik ke sejadah dia, dilihat antum. Allah, Allah. Antum terus datang telat yang rapat ke dia. Ini dari Mekah mahal. Annamal mu'minuna ikhwah. Kita ni saudara, Makanya jangan bawa sejadah dari rumah. Jangan bawa sejadah, udah cukup lah sejadah di masjid. Kita bareng di sini sholat masjid supaya kita nggak merasa lebih dari yang lain. Barakallahu fiikum. Anda pernah dengar ada hadis kalau hujan kita disunahkan sholat di rumah. Apa benar? Benar. Nah, Rasulullah SAW itu kalau lagi hujan lebat, yang azan itu bukan disuruh hayya ala sholat tapi diperintahkan mengatakan sallu fi rihalikum sholatlah di tempat kalian itu perintah karena kalau hayya ala sholat kan kesian sahabat itu harus datang ke masjid dalam kondisi hujan apalagi dulu ya nggak ada mobil nggak ada apa tapi turunnya hujan itu termasuk menghalangi kita nggak usah ke masjid ini keringanan dalam Islam. Antum sakit, nggak usah ke masjid, nggak apa-apa. Ada hujan, atau hujannya sudah berhenti tapi becek tanahnya, nggak perlu ke masjid. Allah tidak mau memberatkan kalian. Allah mengatakan yuridullahu liyukhaffifa Dalam ayat lain ma ja'ala 'alaikum fid min haraj. Allah tidak menjadikan di agama ini sesuatu yang jadi beban Saya adalah seorang anak perempuan, bungsu dari tiga bersaudara. Saya ingin bertanya bagaimana cara saya berbakti kepada kedua orang tua saya selain bekerja. Sementara sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan setelah lebih satu tahun menyelesaikan perkuliahan. Saya merasa belum bisa membuat orang tua bangga kepada saya. Nah, anak perempuan anak perempuan ini kalau sudah sampai umurnya salah satu tugas orang tua adalah menikahkan dia jadi bagaimana nih anak perempuan cepat menikah orang tua itu pada senang ya ketika anaknya cepat menikah karena beban orang tua akan turun tapi caranya jangan kayak cewek-cewek di luar ada orang tua orang tua yang na'udzubillah di dzalik Ketika anaknya bawa cowok, dia mengatakan, Alhamdulillah anak saya sudah laku. Karena dibawa oleh cowok. Alhamdulillah. Ada cara yang sesuai dengan syariat. Maka kalau tadi kan dikatakan kuliah, oleh karena itu kuliah ini jamaah banyak kuliah-kuliah yang membuat lulusannya pengangguran. Karena kalau menjadi pegawai negeri mau bekerja itu sudah full pekerjaan itu. Maka lebih baik kuliah kalau mau kuliah atau sekolah anak-anak perempuan itu lebih diarahkan ke kejuruan. Jadi dia punya skill. Dia bisa melakukan sesuatu. Itu yang terpenting buat dia. Karena kalau sekolah tinggi nanti akhirnya dia bekerja di luar nanti dia kalau punya suami, suaminya yang bertanggung jawab. Maka bagaimana dia berbakti? Ya udah, dia bagaimana sekarang di rumah umpamanya dia bisa membuat sesuatu yang membantu orang tuanya, mendoakan orang tuanya, apa saja yang bisa dia lakukan untuk orang tuanya dia lakukan. Selama itu sesuai dengan syariat. Barakallahu Ustaz, anak mau nanya, apakah boleh kita melakukan kunjungan ke masjid yang bentuknya indah dan pengelolaannya bagus yang tujuannya berekreasi semata? jamaah ini masjid jadi tempat rekreasi masjid itu tempat ibadah kita tidak boleh melakukan perjalanan untuk ibadah kecuali di tiga masjid Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Gimana kalau tujuannya berwisata Ustaz, bukan mau sholat di masjid itu? Ya mungkin nggak masuk ke hadis itu. Tujuan dia berwisata. Tapi apa sih yang dia dapat di tempat itu? Kalau dia ke tempat itu untuk studi banding, nggak apa-apa. Anda mau berangkat ke masjid itu, sen. Anda kepingin tahu bagaimana pengelolaan masjid dengan baik. Nggak apa-apa kau berangkat. Tapi kalau untuk berwisata di Bukit Tinggi banyak lah wisata. Ada jam gadang itu ya. Tapi ingat kalau tujuannya ibadah nggak boleh. Kalau wisata mungkin ya hanya untuk berwisata. Tapi bukan untuk sholat di dalamnya. Jangan saya kepingin berkunjung ke masjid istiqlal berangkat dari sini sholat masjid istiqlal Allah Akbar sholat di masjid istiqlal sama di masjid ini sama pahalanya nggak ada bedanya kecuali di tiga masjid tadi bagaimana sebaiknya wanita yang dirinya diterima kuliah di perguruan tinggi negeri di kota yang berlainan dengan domisili orang tuanya Sementara di kota tempat anak wanita tersebut mau kuliah tidak ada orang tua yang bisa mengawasi anak wanita. Uh, ya jemaah. Ya, anak-anak yang kos-kosan itu untuk kalau tahu tempatnya prostitusi itu di kos-kosan. Hampir di semua kota. Yang di situ banyak kos-kosan biasanya banyak yang nggak benar. Maka kalau dikatakan anak perempuan, lihatlah apakah dia butuh kuliah tersebut. Kalau memang kuliahnya itu sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, maka mungkin dia boleh ke sana diantar sama orang tuanya, kemudian dititipkan di sana. Kalau bisa ada asrama, ada kos-kosan putri yang ada pengawasnya. Maka harapan anak ini orang-orang yang berduit, punya duit, bikin kos-kosan di beberapa kota yang banyak anak kuliahan, tapi kos-kosan yang seperti pesantren. Sehingga anak itu masuk sana, nggak keluar lagi. Seperti pesantren, di situ ada kajiannya, ada tahfidnya, ada apa, sehingga bermanfaat. Soalnya kalau cuma dititipin kos-kosan, orang tua tahu dari mana tuh anak sholat atau tidak. Nggak ada yang tahu. Yang tahu pokoknya nilainya bagus, masya Allah. Nggak tahu tuh anak jadi apa. Nah Naudzubillah minta. Sebagian antum dengar istilah ayam kampus. Ada di Bukit Tinggi ayam kampus pelacur-pelacur, pezina-pezina dari kalangan mahasiswa-mahasiswa, Itu banyak sekali. Bahkan anak baca koran, anak sudah lupa tuh koran mungkin ya tahun 90-an. Dikatakan di daerah sebuah kota yang banyak perguruan tingginya. Disebutkan di sana kalau nggak salah 97 persen tidak gadis lagi itu dulu anak kuliah antum sekarang lihat bagaimana anak SMA anak SMP naudzubillah gimana kita mau taruh anak kita di sana siapa yang mau jagain dia nantinya nah di waktu sholat Jumat pada rakaat kedua sholat kita batal. Jadi bagaimana cara menyempurnakan sholat yang batal itu Ustaz? Rakaat kedua batal. yang cuma ambil wudhu. Nanti antum kalau dapat imam dalam kondisi ruku, antum berarti dapat sholat Jumat. Tapi kalau ternyata setelah wudhu imamnya sudah sujud, sudah duduk, antum sempurnakan sholat zuhur dan sholat Jumat. Hadza wallahu a'lam Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau bertanya apa Ustaz sedikit di luar tema? Bagaimana hukumnya kalau kita memberi uang kepada seorang pengamen? Apakah itu juga termasuk sedekah, Ustaz? Para jamaah, pemerintah kita sudah melarang. Di mana-mana itu ada tulisan tidak boleh memberi kepada pengamen, pengemis, nggak boleh. Dihitung sedekah, eh, mereka pengamen-pengamen itu dengan tatunya, dengan itu. Kau kasih sedekah, dia belikan rokok. Dia belikan apa? Kecuali kita ngasih itu sekedar karena takut kejahatan dia. Nah, ada orang-orang kalau nggak dikasih mobilnya di nggak nah, terhitung sedekah karena mereka itu tidak berhak anak-anak muda masih pada kuat-kuat mereka dan pemerintah kita sudah melarang hal itu nah barakallahu fikum baik para jamaah Ana mohon maaf hanya itu yang bisa anda sampaikan. Pada akhirnya anda berterima kasih kepada semua panitia, khususnya takmir masjid, jami, ajami agung sawah, tengah sawah, insya Allah. Alhamdulillah saya berterima kasih yang sebesar-besarnya karena bisa datang ke masjid ini, bisa berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan masjid ini menjadikan masjid ini menjadi masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin tadi ada omongan anak yang gak enak ya, masalah jam. Ada di bumi jam itu terus sama anak mohon maaf karena anak gak tahan kalau dengar suara lonceng itu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Anak mohon maaf sekali lagi dan berterima kasih kepada seluruh pengurus masjid Jami ini dan kepada seluruh panitia dan juga kepada antum semua yang hadir di tempat ini khususnya yang datang dari tempat jauh. Anda mau kasih hadiah kepada jemaah yang paling tua. Yang paling tua. Mana jemaah yang paling tua di sini? Umur berapa? 76. Ada yang lebih dari 76? 78. Masya Allah. Ada yang 78? Ini, masya Allah. Oh inilah yang tua-tua kita kasih tahu 76 tujuh 78 tuh. Fadol, masya Allah. Kasih ke yang tujuh enam. Ah, ada ibu-ibu yang tua. Yang berdiri masih belajar Tunggu sebentar. Itu Oke itu bapak tadi. Nah, nama bapak kasihkan ke bapak tadi. Iya yang berdiri. Mana lagi? Ini Ustaz dari atas tuh Ustaz Ada yang tua? Berapa umurnya? 8 berapa? 80 Panitia nih kasihkan yang umur 80 Masya Allah Ya tuh bapak yang di situ kasih hadiah Yang umur 90 80 Masya Allah Udah habis hadiahnya Nah baik yang paling jauh Oh, udah habis oh kita kasih yang ini nggak apa-apa kirim ke belakang sana Medan ada yang lebih jauh dari Medan Masya Allah ini dari Medan ini satu aku kasih kasih ke belakang tuh dari Medan tuh nah dari mana Surabaya Masya Allah kasih tuh apa Surabaya nah dari mana Garut Garut Jambi nih kasih Jambi Masya Allah, ini ada yang Jambi. Iya, dari Jambi sini. Barakallahu fikum. Oh, dia dapat hadiah jadi. Dari mana? Jambi. Barakallahu fikum. Dari mana nih? Mana? Sembilan Riau. Masya Allah, kasih ke belakang. Riau juga. Barakallahu fikum. Masya Allah. Oke ini buat yang di atas bagikan yang di atas. Barakallahu fikum. Para jamaah mohon maaf yang belum dapat hadiah. Sekali lagi Ana berterima kasih kepada pihak masjid dan juga kepada antum semua yang hadir di tempat ini. Apabila yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Ana sendiri.